Permata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radu. Jawablah, Ken rumah. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuhanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Uma, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umam. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu Aditawang Alun. Karena membahayakan jiwa orang banyak, rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Ajang Condo Birowo. Dalam seri ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai suara Ivan Ros sebagai Pinaka Swastirato, Rusli sebagai para Cikading, Ganevin sebagai Kiai Jayeng, Endang Agustin sebagai Nyai Jayeng, Wit Hendra sebagai panembahan Wipayana, dan Asti Suhastra pengantar cerita. Terkadang ingatanku baru kali ini hal semacam ini terjadi di buku kita ini. Ah, tetapi bagaimana caranya mendapatkan keterangan siapa yang melakukannya? Tanyain, ia harus ditanyain. Ia harus mengatakan siapa lelaki yang telah menjamahnya. Eh, dan Indos, katakan siapa lelaki yang telah menjamahmu hingga kau hamil seperti itu, ha? Katakan, kami nanti akan memaksanya untuk mengawinimu. Meski ia telah beristri empat kali pun. Katakan Ken Indok. Iya, jawablah Ken Indok. Jangan hanya diam saja. Jawab. Apa yang dikatakan itu? Mana aku tahu? Eh, apa artinya itu keinol? Hah? Ayo, sebutkan sebuah nama. Sebut sebuah nama siapa laki-laki yang telah melakukan perbuatan itu. Hah? Siapa? Iya, cepat. Katakan, Ken Endok. Siapa? Nah, apa jawabannya itu? Kalian tahu apa yang dimaksudkannya? Aku tidak tahu. Uh, kita harus menemukan lelaki yang tidak bertanggung jawab itu dan telah menyabahnya. Kita paksa lelaki itu untuk mengawininya. Iya, aku sependapat. Akan tetapi caranya bagaimana? Kau melihat sendiri apa yang diisapkan ke Indo. Tidak jelas dan malah membuat kepala kepalaku pening, membuatku bingung. Itulah awal cerita yang ingin aku paparkan, Brahmana Lokawi. Sebuah kebutuhan kecil yang terletak tidak jauh dari padang hutan ini. Dikejutkan oleh kehamilan seorang gadis lucu yang bernama Kendo. Sulit bagi para pinusik kebutuhan itu untuk menyebab rahasia yang menyelimuti kehamilan gadis itu. Justru karena cacat bisu yang dideritanya kalau saja Kendo yang tidak mempunyai keluarga, ayah atau ibu itu bisa berbicara. Ya, mungkin dia bisa mengatakan, siapa ya lelaki yang menyebabkan kehamilannya. Lalu bagaimana kita nak? Hari demi hari berlalu. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kehamilan Ken Indo, gadis bisu itu belum ditemukan. Hingga kemudian diambil sebuah kesepakatan. Apa yang dialami Kendok itu tentu buah perbuatannya dengan seekor beruk, Seekor beruk Sejenis keras? Iya. Aneh sekali. Aneh. Mengapa penduduk bisa menarik kesimpulan demikian? Karena Kendok itu memelihara seekor beruk jantan. Kera besar yang setiap hari selalu bersamanya yang dengan sigap menjalankan perintah Kek untuk membersihkan kutu di kepalanya. Maka Beruk itulah yang harus bertanggung jawab. Aneh. Ah, sungguh aneh sekali. Kejadian itu benar-benar aneh. Seekor beruk, sejenis kera. Bagaimana binatang itu bisa dituduh menghamili orang? Apakah pada kenyataannya Benar buruk itu yang telah melakukan perbuatan itu kisah anak Wong Panambas. <laughs> Brahmana Logawi tentu mengetahui jawab. hari telah lewat, tetapi kita masih belum juga berhasil menemukan siapa yang melakukan perbuatan terkutuk itu. Pedukuhan ini benar-benar akan menjadi pedukuhan yang cemar, juga cengkar. Berbagai penyakit akan muncul, dan kita semua yang akan terkena getahnya. Ya, habis bagaimana? Kendok itu bisu. Apa yang diucapkannya kita tidak tahu, tidak jelas. Apa kita akan sembarangan menuju? Hah? Hah? aku justru mempunyai sebuah dugaan yang paling tepat dan masuk akal. Uh, dugaan apa itu? Uh, kalian perhatikan dengan siapa Ken Endo itu setiap hari bergaul. Uh, aku tidak melihat ia bergaul dengan siapapun. Bukankah selama ini setiap orang menjauhinya karena ia bisu. Kau kurang cermat memperhatikan. Dengan siapa untuk itu bergaul? Dengan beruk piaranya itu. Nah. Hah? Maksudmu apa? Ya, barangkali beruk itu yang melakukannya. Wah, ngawur. Beruk itu kan seekor kera. Ia binatang, bukan manusia. Mengapa kau bisa membuat kesimpulan sembarangan seperti itu? Pikirlah dengan tenang. Beruk itu meski seekor binatang, akan tetapi nalurinya seperti manusia. Seperti kau. Eh, bukankah ia jenis jantan? Ha? Gila. Aku tidak bisa menerima kesimpulan seperti itu. Baiklah. Kalau kau tidak bisa menerima kesimpulan itu, Lalu kesimpulan mana yang paling sesuai? Apakah ada di antara kita semuanya yang hadir di tempat ini yang telah melakukannya? Aku, kau, kau, atau barangkali kau, ha? Wah, betul Nah, nah, bagaimana? Eh, hey, eh, masuk akalkah kita melakukannya? Kita menodai gadis itu, gadis bisu, gadis yang patut dikasihani. Di lain pihak, kita jijik kepadanya. Nah, masuk akalkah di antara kita ada yang berminat pada gadis bisu itu? Hah? Ayo, jawab, jawab. Siapa yang bisa membantah kata-kataku ini? Jawablah. sebagai suatu gambaran kesepakatan. Kesimpulan itulah yang paling dekat dan masuk akal. Bagaimana? Aku sependapat denganmu, Kakang. Aku merasa kesimpulan itulah yang masuk akal. Aku melihat setiap hari Ken Endok itu bergaul dengan binatang piaraannya itu. Ya, <laughs> seperti itu. Meski Brook itu binatang, tetapi, ah, ya siapa tahu Ken Endok telah mengajarinya. Hmm? <laughs> Hah? Hah? Ya, ya. Nah, saudara-saudara. Nah, saudara. Apakah kita setuju dengan kesimpulan itu? Ya. Sekali lagi. Bagaimana pendapatmu, Brahmana Lokawi? Sebuah kesimpulan yang salah kaprah di sana. Bisa pula disebut sebuah lelucon? Lelucon yang memelas. Ataukah lelucon yang rasanya tidak tega untuk disebut lucu? <laughs> Bagaimana kelanjutan dari kisah itu, Kisana? <sighs> Baiklah. Aku akan melanjutkan kisah itu. kita semua akhirnya telah menemukan siapa yang telah melakukan perbuatan yang kurang terpuji itu. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Beruk itu ternyata mempunyai kelakuan yang buruk. Dengan demikian, ia bisa menjadi sumber bahaya. Bisa jadi gadis-gadis lain nantinya akan menjadi korbannya. Bisa jadi anakku, bisa jadi anak kalian, Beruk tidak mengenal cantik dan jelek. Bahkan mungkin nenek-nenek pun disergapnya. Aku usulkan, binatang tidak tahu diri itu lebih baik dibunuh saja. Ya, aku setuju. Dibunuh saja. saudara-saudara, itulah kesimpulan yang paling sesuai. Ruh yang berderajat binatang dan tidak tahu diri itu harus kita habisi. Kita bunuh saja. Tunggu. Tunggu dulu kawan. Aku kurang sependapat dengan gagasanmu itu. Mengapa? Mengapa tidak sependapat? Ah, kalau buruk itu kita bunuh, lalu bagaimana dengan Ken Indo? Apakah kalian tidak merasa kasihan kepadanya? Perasaan Kapten Daud itu pasti berantakan melihat ayah dari bayi yang dikandungnya. Kalian bunuh beramai-ramai. ah? Bagaimana? Sebab bagaimanapun juga, penilaian kalian semuanya atas kera itu. Akan tetapi kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kera itu yang menyebabkan Captain Dog sekarang hamil. Jika kita bunuh beruk itu, lalu siapa yang siap menggantikannya untuk menjadi suami Kendo? Siapa? Hah? Ada yang mau? Ada yang mau? Aku tidak sependapat. Jika beruk itu dibunuh, Kasihan Kendok. Kasihan pula anak yang dikandungnya. Kalau begitu, kita apakan? Apa yang kita berbuat? Nenek moyang kita mengajarkan kepada kita untuk beradab untuk menggunakan tatanan, untuk tepo seliro, untuk menghormati, untuk menempatkan segala sesuatu pada tempat yang seharusnya. Nah, bukankah tempat yang seharusnya adalah beruk dan kentidong itu harus kita kirim ke pelaminan? Kita adakan upacara selamatan untuk perkawinan mereka. Hah? Bagaimana? Setuju? Setuju! Demikianlah Brahmana Lokawe. Semua orang di kampung itu kemudian sepakat untuk mengawinkan Kendok dengan perupiaraannya. Sebuah perkawinan yang aneh. Karena baru kali ini terjadi, seorang manusia dikawinkan dengan binatang. Kendok, meski bisu akan tetapi ia mempunyai perasaan. Rupanya Kendok itu merasakan ada sesuatu yang tidak patut. Tidak pada tempatnya. Kendok meronta. Tidak mau melakukannya. Lalu apa yang dilakukan oleh penduduk? Memaksanya. Dan kera itu? Namanya juga binatang. Ia panik dan kemudian lari memanjat pohon yang tinggi. Tidak mau turun, dia nangkring di ujung pohon keluih. ini kok naik ke pohon kluwi yang sedemikian tingginya seperti itu? Eh, Rabodok, kami tidak bermaksud buruk padamu. Ayo, turunlah, turun. Kau akan kami kawinkan dengan kendok. Turunlah. Turunlah. Ayo turun. Sial, dia malah mengajak kita. Ayo turun. Hei, Turun. Kau akan kami dandani menjadi temanten pria. Ayo, turunlah. Turun. Tidak perlu takut. Kami tidak bermaksud buruk padamu. Kau malah akan dapat istri. Ah, sudah. Kita tebang saja pohon kuing ini. Supaya ia mau turun. Nah, ambil kapaku. Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Maka demikianlah pohon kluih di pekarangan itu kemudian ditebang. Salah seorang penduduk mengayunkan kapaknya pada pangkal pohon. Ayunan kapak itu membuat dedaunan pohon kluih yang tinggi sekali itu bergetar, apalagi ketika luka pada pohon itu semakin dalam. Kera yang tidak tahu bahaya membayanginya itu tersenyum-senyum, mencepik-cepikkan mulutnya, nyiwi-iwi, dan menggaruk-garuk pantatnya. mati kita jauh. Ayo menyingkir. Demikianlah Brahmana Lokawe. Salah seorang penduduk itu mengayunkan kapaknya berulang-ulang. Dengan maksud memaksa kera itu untuk turun dan akan ditangkap beramai-ramai. Dan dipaksa naik ke pelaminan. Tetapi apa yang terjadi adalah sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh siapapun. Oh, apakah yang terjadi itu kisanan? Pohon itu roboh Kera itu bagaikan dilecutkan ke permukaan tanah. Tidak perlu menggeliat. Kera itu mati. itu menggores dengan kasar ke permukaan hatinya. Brahmanaloh kami seolah melihat betapa pohon kluih yang tinggi ditebang. Pohon itu kemudian roboh, merencah tubuh seekor kera yang tidak bersalah. Kami seperti melihat kera itu masih sempat membuka matanya sekejap untuk kemudian mati. tidak bergerak. Hah? Kera itu mati. Hah? Mati? Iya, mati. Waduh, bagaimana ini? Mati. Mati. Kera itu mati. Ah, sudah tidak bernafas. Oh, ada darah keluar dari mulutnya. Eh, kau yang bersalah. Kau yang punya gagasan menebang pohon kue itu. Eh, kau yang membunuhnya. Wah, Aku tidak bermaksud membunuhnya. Kau sendiri? Hah, mengapa kau tadi diam? Tidak mencegah aku menebang pohon ini? masalah datangnya selalu terlambat. Salah seorang di antara mereka tidak mampu melihat kenyataan, segera pergi meninggalkan tempat itu. Apa yang dilakukannya itu kemudian diikuti oleh yang lain, diikuti lagi oleh yang lain lagi. Satu persatu pergi meninggalkan tempat itu. Oh, ah, memelas sekali kisanak. Kasihan sekali nasib Endok. Barangkali kerapiaraan ya, itu adalah sosok yang paling erat dan akrab dengan dirinya. Ya, binatang itu mati. Ken Endog tentu merasa sangat kehilangan. Benar, Brahmana Logawe. Lalu bagaimana kelanjutannya di sana? Ken Kendok itu tidak mampu menahan kesedihannya. Ia pun pergi meninggalkan padukuhan yang tidak akrab dan ramah kepadanya. Memasuki padang karautan untuk melahirkan anaknya di sana. Ken Arok? Ya, benar. Ah, sudah aku duga. Sejak itulah, Padang Karautan berpenghuni. Dan orang yang berani serta sanggup menjadi penghuni Padang Karautan adalah orang yang tidak waras. Namun sementara itu, ada seorang yang kemudian merasa bersalah Hari-harinya dihantui oleh kegelisahan. Oh, kenapa kisana? Orang itu adalah salah satu di antara penduduk yang telah mengambil kesimpulan bahwa yang menghamili perempuan bisu itu beruk piaraannya. Hmm. Ia merasa bersalah. Brahmana Lohgawi bisa menerka kenapa. Ya, orang yang gelisah itulah yang sebenarnya menghamili Kendok. Benar, Brahmana Logawe. Orang yang gelisah itu adalah salah satu penduduk yang sebenarnya menghamili Kendok. Orang itu adalah aku. Manaloh gawe terkejut. Justru karena itu ia terdiam tidak bisa mengucap apapun. Brahmanaloh gawe mengangguk-anggukan kepala. Brahmanaloh gawe memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna apa yang diucapkan Wong Panambas. Ada kebimbangan yang sangat pekat dan kental untuk mempercayai pengakuan orang itu. Apalagi jika loh gawe teringat pada ucapan sebelumnya bahwa dia telah mati dibunuh oleh Ken Arok. Orang yang mengaku sudah mati itu kini bercakap-cakap dengannya. apa yang bergolak di dalam hatimu, Brahmana Lohgawe? Hal yang mengejutkan sekali di sana. Rasa bersalah yang terpendam bertahun-tahun itulah yang membuatku tidak tahan lagi. Aku merasa penasaran ingin mengetahui bagaimana keadaan Ken Endok yang bersembunyi di padang karautan. Ternyata telah terjadi sesuatu pada Endok yang lama sekali tidak menampakkan diri. Dia mati. Yang aku temukan kala itu adalah seorang remaja. Remaja itulah perampok kecil atau pencuri yang selama ini diburu-buru oleh penduduk. Oh, lalu apa yang Kisanak lakukan? Nasari, kaukah anak yang yang tinggal di padang ini? Ya, aku anak kandung Siapa namamu? Peduli setan dengan nama. Aku tidak punya nama. Maukah kau aku beri nama? Kau akan memberiku nama. Aku beri kau nama Kentaro. Pakailah nama itu kalau kau mau. Kentaro? Iya. Heh, mengapa kau beri aku nama? Karena Akulah ayahmu. Kau ayahku? Iya. Kau ayahku? Benar kan Kau ayahku? Iya. Mengapa kau bisa mengatakan kau adalah ayahku? Mengapa? Katakan. Mengapa kau mengaku ayahku? Aku aku aku, aku. Ibu, aku tidak perlu mencarinya. Orang itu telah datang sendiri kemari. Sekarang, saksikan ibu. Aku akan membunuhnya. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. jangan. Ken Arok itu membunuh ayahnya. Hmm. Membunuh ayahnya? Iya. Akan tetapi kisah anak masih hidup. Kisah anak sekarang berada di sini, berbincang-bincang denganku. <laughs> Apakah Brahmana Lokawi merasa berbicara dengan orang yang masih hidup? Aku mohon diri, Brahmana. Aku harus segera pergi. meninggalkannya, menyebab tingginya padang ilalang, semakin ke tengah menuju ke padang karautan, untuk kemudian lenyap tidak terlihat lagi. Brahmanaloh gawe mengusap peluh yang tiba-tiba mengembun di lehernya. Ah, sedang bermimpikah aku? Sedang tidurkah aku ini? dirinya sendiri dirasakan sakit. Rahmanullah gawe meyakini apa yang terjadi itu memang benar-benar sebuah kenyataan, bukan mimpi. loh gawe memandang ke arah Wong Panampas menghilang. Namun yang dicarinya benar-benar telah raib. seseorang datang kemari. Nampaknya ia bukan penduduk padukan kita, Kakang. Kiai Paraji Gading kah? Bukan. Bukan Kiai Paraji Gading. Menilik pakaian yang dikenakannya, ia seorang Brahmana, Kakang. Brahmana? Iya. Cepat, Kakang. Kiai dan Nyai Jayeng yang bertempat tinggal terpencil di sisi barat padang karutan itu menyongsong kehadiran Brahmana Lohgawi. Suami istri itu segera memberikan penghormatan sebagaimana layaknya penghormatan yang diberikan kepada seorang Brahmana. Kehadiran seorang Brahmana di rumahnya bagi Kiai dan Nyai Jayeng merupakan sebuah berkah dan anugerah yang tiada ternilai. kami, Bapak. Izinkanlah aku memperkenalkan diri. Namaku Kiai Jayeng, dan ini istriku. Hmm. Dan kalau boleh aku mengetahui, siapakah nama Bapak Brahmana? Namaku Logawe Kisana. Janganlah Kisanak bertanya dari mana aku berasal. Karena aku tidak mempunyai rumah tinggal. Aku hanya mengikuti kemana gerak kakiku. Kesanalah aku berjalan. Oh, iya, iya, iya. Bolehkah aku mendapatkan keterangan dari Kisana? Apakah nama padang ilalang yang luas di sebelah sana itu? Oh, itu padang karautan, Bapak. Hmm. Semalam aku merasa jantungku hampir saja terlepas dari dada ketika mendengar suara seekor singa mengaum. Suaranya benar-benar mengerikan. Debar jantungku seolah masih terasa hingga sekarang ini. Nampaknya padang itu dihuni oleh binatang buas. Uh, mengapa anak berani tinggal di tempat ini? Apakah tidak merasa takut dengan binatang buas itu? Uh, tidak, Bapak. Kami di sini tidak merasa takut karena singa yang terdengar mengaum itu tidak pernah mengganggu kami, Pak. Oh, singa binatang yang buas. Lalu mengapa kisah anak bisa mengatakan binatang itu tidak mengganggu? Sekarang mungkin tidak atau belum. Tetapi bagaimana dengan lain waktu? Yang mengaum itu bukan singa, Bapak. Nyai. Ah, kita berhadapan dengan seorang Brahmana, Kakang. Apakah kita harus menutup-nutupi? Nyai mengatakan yang terdengar mengaum itu bukan suara binatang. Hmm, lalu suara apa? Yang mengaum itu suara manusia, Bapak. Pura heran atas keterangan yang didapatnya. Kiai Jayang sebenarnya menyesalkan istrinya yang menceritakan apa yang terjadi di tengah padang itu kepada pendatang yang belum dikenalnya, meski pendatang itu adalah seorang Brahman. Saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.